السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin yang terhormat Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 78 Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل dan berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dia Allah telah memilihmu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama Islam sebuah kesulitan Ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jamaah sekalian, ayat di atas saya kutip untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam yang minggu-minggu ini jutaan kaum muslimin berdatangan memenuhi panggilannya di Makkah atau untuk mengenang Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan ujian yang terberat dalam sejarah manusia harus menyembelih anak satu-satunya Ismail alaihissalam pada khutbah siang ini saya hanya menjelaskan sepenggal kisah dari dua istri beliau yang hebat-hebat itu yang hampir seluruh anak dan cucunya menjadi rasul, menjadi nabi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga satu garis dengan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu pada ayat di atas disebutkan millata abikum Ibrahim bapakmu Ibrahim. Hadirin yang terhormat, baiklah Pertama saya akan berkisah tentang Sarah Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam Masa paceklik Di Syam atau Syria dan Palestina Mengharuskan Nabi Ibrahim alaihissalam Harus berpindah Menuju Mesir Sarah istri yang pertama ini Memang terkenal kecantikannya Raja waktu itu juga terkenal tapi bukan kebaikannya, terkenal kezalimannya dan terkenal suka koleksi wanita. Dan yang gila lagi, dia ini justru lebih suka wanita-wanita yang sudah bersuami. Oleh karena itu, Ibrahim pesan kepada Sarah, "Kamu kalau suatu saat dipanggil oleh raja, Katakan kamu saudara kandung saya dan kamu belum menikah. Semata-mata supaya tidak menjadi incaran pelecehan sang raja. Suatu saat raja memanggil paksa Sarah untuk menghadapnya. Baru melihat sekilas wajah Sarah, dia sudah tergila-gila. Lalu menarik Sarah untuk di sisinya. Secara refleks Sarah langsung mendaratkan bogem mentahnya ke pelipisnya dan kemudian raja ini tersungkur sampai pingsan. Setelah sadar dia malu dan minta didoakan, doakan saya supaya sehat kembali. Ketika didoakan sehat kembali, ternyata menggait lagi sampai tiga kali. Maka Terakhir Sarah melakukan tindakan mautnya dan kemudian sang raja ini terkapar, tidak sadar. Hadirin, Raja Sinan bin Ulwan kagum pada keberanian dan keperkasaan Sarah. Maka sebagai penghargaan, beliau memberikan hadiah Sarah budak hitam yang bernama Hajar yang kemudian budak inilah yang diusulkan oleh Sarah untuk menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang terhormat, kisah di atas menunjukkan orang yang bertahta cenderung menumpuk harta lalu ujung-ujungnya menggait wanita. Inilah tiga ta, harta, tahta, wanita yang seringkali menjerumuskan orang ke jurang kehinaan yang terdalam. Wahai kaum wanita dan wahai anak-anakku yang masih gadis, anak-anakku putri, semuanya. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sebab di sekitar Anda banyak pemangsa. Jangan menjadi wanita murahan yang hanya dengan iming-iming villa atau mobil mewah atau hanya handphone dan pulsa lalu dia menyerahkan kehormatannya. Lebih-lebih sekarang ini ketika sarana komunikasi dan transportasi begitu canggih Bila perlu, kaum wanita dan anak-anakku yang putri semuanya ini, bila perlu Anda harus punya keterampilan bela diri. Supaya bisa merantai tangan pria-pria jahil. Dan mampu menundang ulu hatinya supaya jerah. Hadirin pantaslah, pantaslah dari wanita suci Sarah seperti ini lahir nabi yang suci yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Kelahiran Ishak dari ibu Sarah sebenarnya bukan karunia sebenarnya kelahiran Sarah dari ibu Sarah ini karunia kedua, karunia kedua bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab sebelumnya ketika berusia 86 tahun Nabi Ibrahim telah dikaruniai anak pertama yaitu Ismail dari istri keduanya Hajar. Setelah kelahiran Ismail, Sarah meminta agar supaya jangan tinggal serumah lah gitu. Bapak-bapak pasti faham mengapa tidak diizinkan serumah sebab istri pertama dan istri kedua dan seterusnya itu memang memiliki kekepekaan yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu itu ke puncak gunung di Mekah yang tak berpenghuni, tandus, tidak ada sumber air, tidak ada pun tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Betapa beratnya beban Hajar dan Ananda Ismail mereka berdua tinggal di tempat yang tak berpenghuni dan tandus, jauh dari ayahanda yang harus kembali ke Palestina. Hajar sebenarnya keberatan. Bahkan sambil menggendong anaknya dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa kau lakukan ini?" Berkali-kali, "Mengapa kau lakukan ini?" Tetapi Hajar kemudian menerima dengan ikhlas ketika dia berkata, Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Apa jawab Hajar? Kalau itu betul-betul perintah Allah, saya yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau saya dan Ibrahim ini mengikuti perintah Allah, tidak mungkin Allah menyengsarakan kami. Belum jauh Nabi Ibrahim melambaikan tangannya, Ismail menangis karena kehausan dan persediaan air habis. Hajar berlari-lari dari sofa dan marwah. Tapi ketika lelah, ketika dia lelah, dia melihat Jibril datang dan memberi isyarat, di kakimu itu ada air. Benar, di tumitnya terasa basah dan kemudian tambah lama air semakin deras. Lalu Jibril berkata lagi kepada Hajar, lihat di sana, jangan merasa kesepian, jangan merasa kesepian. Nanti di daerah ini nanti akan dibangun rumah Allah dan yang membangun adalah anak yang kau gendong itu bersama ayahandanya Ibrahim. Sejumlah burung berterbangan riang menikmati zam-zam itu penduduk suku Jurhum yang melewati daerah itu juga senang minta izin supaya menikmati air zam-zam itu dan juga diizinkan membuat kemah-kemah di wilayah itu jadi wilayah yang asalnya tandus tak berpenghuni sekarang ramai ramai dan ada sumber air dan disitulah kemudian lambat laun menjadi kota Mekah yang sekarang ini Luar biasa. Hajar menjadi wanita pembuat sejarah. Hadirin sekalian, perhatikan betapa agung nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Dan inilah yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Apa maksud saya? Yaitu memandang manusia berdasarkan keluhuran pribadinya. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh lagi ada orang memandang rendah orang hanya karena persoalan bentuk matanya, karena pendidikannya, darah biru atau tidaknya, profesinya, penghasilannya, ijazahnya tidak boleh. Orang harus diukur satu saja, bagaimana iman dan akhlaknya. Hajar telah lulus. Hajar telah lulus dari ujian yang amat berat, fisik ataupun mental. Ia telah menunjukkan keimanannya yang tiada tanding, tiada banding. Hajar tidak cengeng. Hajar tidak hanya berpangku tangan atau hanya berdoa semata tanpa tindakan nyata. Hajar tidak hanya menggerutu menghadapi problema kehidupan. Dia sadar betul bahwa tangisan tidak bisa merubah keadaan. Tantangan kehidupan tidak bisa diselesaikan dengan keluhan. Hajar benar-benar wanita perkasa. Tidak ada kata menyerah baginya. Ia bangkit dan berhasil menyelamatkan masa depan anandanya. Keringatnya, keringatnya Hajar telah menjelmakan Mekah. Keringatnya Hajar menjelmakan Mekah dan Zamzam zam yang itu membahagiakan miliaran manusia Pantaslah hadirin sekalian dari wanita super ini. Dari wanita super ini lahirlah Nabi Ismail alaihi salam dan dari garis Nabi Ismail inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita ini dilahirkan. Wahai para suami, wahai para suami, bergurulah kepada Nabi Ibrahim bagaimana beliau ini mendidik istri bisa menjadi istri yang hebat seperti itu. Wahai para istri dan anak-anak putri, jadilah wanita yang memegang teguh keimanan sehingga selamat dari berbagai macam godaan. Jadilah wanita mandiri dan tidak cengeng dan tidak berpangku tangan tapi harus berinisiatif melakukan tindakan-tindakan penting untuk merubah keadaan. Hadirin bangkitlah. Hadirin bangkitlah. Bangkitlah. Dunia ini bukan tempatnya untuk bermimpi dan berkhayal. Tapi harus bertindak. Hidup ini harus dinamis. Seperti sholat. Yang selalu ada gerakan dan selalu ada doa. Tidak hanya doa saja, tapi gerakan. Tidak hanya gerakan saja, tetapi ada doa. Hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengantarkan kita menjadi suami yang bisa mendidik istri kita menjadi istri yang berakhlak seperti Sarah dan Hajar. Memiliki ketegaran iman dan keperkasaan dalam menghadapi kehidupan dan mudah-mudahan seluruh anak-anak kita nanti menjadi istri yang soleh dan solehah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma surif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir Allahumma a'inna ala dhikrik Wahai Allah bantulah kami Suami, istri dan anak-anak kami semua ya Allah Menjadi orang yang selalu ingat kepadamu Wa syukrik Jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang tidak pernah mengeluh Selalu bergembira dengan berapapun dan apapun pemberianmu Jadikan kami orang-orang yang selalu menghargai jasa orang lain Wa khusni ibadatik Jadikan kami orang-orang yang setiap hari ada saja akhlak yang ditingkatkan ada saja solat yang harus disempurnakan. Allahumma la tada'lana dhamban illa ghafartah. Wahai Allah, kami yang sedang bersimpuh di masjid ini, kami menunduk, mengakui bahwa kami sepanjang hidup kami ini tidak pernah sehari lewat tanpa dosa. Oleh karena itu kami tidak memiliki apa-apa ya Allah kecuali dosa dan dosa. Oleh karena itu ampunilah kami wala sakoman illa syafaita siapapun yang sakit engkaulah yang pasti pasti maha kuasa menyembuhkannya wahai Allah melalui doa Jum'ah ini kami memohon kesembuhan untuk seluruh orang yang sakit yang beragama Islam atau tidak beragama Islam sembuhkan semua ya Allah kami membaca doa kesembuhan seperti doa malaikat Jibril ketika menyembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfik bismillah urqik <clears throat> wala hajatan illa qadaitaha wa yastartaha wahai Allah tidak sedikit orang-orang yang sedang susah jika mereka menangis datanglah ya Allah membawa tisu dan mengusap air matanya jika ada di antara saudara-saudara kami ini yang lunglai hampir putus asa bisikkanlah firman-firman penyemangat kepadanya Ya Allah mudahkanlah saudara-saudara kami dalam mencapai cita-citanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha syi'ta taj'alul huzna su'aba sahla wahai Allah dalam kehidupan ini tidak ada yang sulit jika engkau memudahkan tidak ada yang berat jika engkau meringankan tidak ada yang jauh jika engkau mendekatkan tidak ada yang mustahil jika engkau berkehendak mengucapkan kun fayakun, maka mudahkanlah cita-cita kami, ananda kami untuk masa depannya, supaya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. <coughs> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikan salawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Allah marzuqna fid dunya ziyaratah. <coughs> ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berziarah di Makkah seperti saudara-saudara kami yang sedang berada di Makkah atau di Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu jadikan kami yang setiap hari membaca salawat kepada Nabi Muhammad ini eh, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Jadikan kami yang berkumpul di tempat ini berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah Ya Allah jadikan hari-hari kami, hari-hari yang kami lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayalana layala Rasulillah. Jadikan malam-malam kami malam-malam yang selalu dengan wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.